Yasin karena ada wa kullu syai'in ahsainahu fi imamil munah segala sesuatu sudah kami catat dalam al mahfud nah jadi termasuk orang itu bahagiakah atau orang itu uh, e, celakakah atau orang itu nasib baik atau tidak kesemuanya sudah tercatat tapi kita nggak bisa tahu sudah saya contohkan tadi kembali pengajian tadi Nabi berdoa salah satu ya Allah muliakanlah Islam ini dengan masuknya salah satu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham yang dapat nasib baik yang mana Umar bin Khattab ini kan tidak loh tahunya dari mana kita ini tahunya setelah sel selesai nah sel selesai sel selesai Umar masuk Abu Jahal saya mati mati kafir baru kita tahu nah, jadi jelas nasib itu pun dari takdir Allah SWT bahkan segala sesuatu dari takdir Allah SWT. tapi kita tidak boleh mundur daripada ikhtiar, mundur daripada usaha, mundur daripada perjuangan karena alasan takdir. Apa sudah tahu? Nah, kan belum. Sudah besok ke kerja, ke toko, ke pasar. Enggak sudah kenapa? Takdir melarat. <laughs> Jangan mengatakan takdir melarat. Oh berapa takdir melarat? Apa tahu kalau sudah takdir melarat? Tidak. Pokok Bismillah keluar. Sampai saya contohkan, jalan orang jual pohon keliling, laku lima ribu. Ini nasib baik tapi <laughs> ya. Tapi dia tahu, alhamdulillah besok kerja ikhtiar, lu kok tidak laku, kenapa? <laughs> Sudah nasibnya, ya, nasib takdir. Tapi karena dia tahu, alhamdulillah besok ada lagi. Ah, begitulah maksudnya. Nah, <clears throat> jadi jelas, saya jawab dengan ringkas saja, nasib pun dari takdir. Nah, segala sesuatu biqadha ilahi wa qadarihi nah, ini masalahnya kedua salat salat sunnah memang peraturan syariat peraturan syariat ini sudah diaturnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali harus kita sadar dulu apa? bahwa apa yang diwajibkan oleh Allah atau dilarangkan oleh Allah itu rata-rata kita tidak diberitahu apanya, mengapanya rata-rata. Kenapa? Walaupun nanti kita bisa bahas, tetapi tidak ditunjukkan rata-rata. Sampai sholat subuh dua rakaat, dohor empat rakaat, asal empat rakaat, maghrib tiga rakaat, isya empat rakaat. Kena, mengapa? Kenapa? Nah, kita nggak tahu. Pokok kita diperintah begitu. Kenapa puasa kok Ramadan, tidak puasa Rabiul Awal? Loh, kenapa? Kita wudhu kok dibasuh muka ini, tangan ini kok tidak mandi semuanya Kenapa? Nah, begitu juga sholat ini dilarang pada waktu ini, sholat dilarang pada ini, ini kesemuanya ada suatu peraturan. Pertama kali harus ada keyakinan ini perintah dari Allah. Saya tahu atau tidak tahu, saya taslim pada perintah Allah. sudah. Tetapi sudah secara ada kalanya diberitahukan sekedar dan ada kalanya diterangkan oleh <coughs> <coughs> Nabi Muhammad SAW dan ada kalanya dibahas oleh ulama-ulama Islam ketika menghadapi kaum rasionalis. <coughs> Karena agama Islam ambil akal, agama Islam ini akal. Jadi pertanyakan mengapa, kenapa, apa hikmahnya dan sebagainya dan sebagainya ini sudah dihadapi oleh ulama-ulama yang ahli sehingga dapat dijawab. Nah, jadi ada kalanya dari Quran, ada kalanya dari hadis, walaupun tidak banyak sekedar-sekedar, nah termasuk adanya sholat yang dilarang pada lima waktu bukan semua sholat. Nah, ini harus kita tahu dulu. Yang dilarang hanya dua macam sholat Sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir dan sholat sunnah bebas. Sholat sunnah mutlak namanya. Cuma dua ini yang dilarang. <coughs> sholat sunnah yang sebabnya mu akhir sebabnya akhir. Saya sholat karena ada asbab musab nanti. Contohnya bagaimana? Saya akan andil pada Pak ini haji baik apa anda kan belum andil tuh saya saya belum andil tapi saya akan andil loh saya akan andil ini saya sholat namanya sholat apa istikharah saya saya istikharah ya Allah saya akan andil dagang dengan Pak Haji lawan huri apa betul betul nah, nanti ada jawaban dari Allah SWT hati kita digerakkan atau dari impian ada nanti oh baik, ah, baik jadi saya sholat tadi sudah andil atau belum? Belum. Solat sholat yang demikian tadi namanya sholat yang memiliki sabab mutaakhir tidak boleh dijalankan dalam lima waktu. Nanti saya jelaskan apa. Dan sholat mutlak, sholat bebas. Sholat apa? Ya ada tujuan pokok saya sholat. Sholat nilai ta'ala. Tidak boleh dalam lima ini termasuk sesudah sholat subuh. Kalau orang sudah menjalankan sholat subuh. <clears throat> Nomor dua, kalau sudah matahari naik, waktu mata, mata, mata naik kan kalau kita lihat lihat tanah bumi loh, atau di lautan kan tampak kalau di sini saya kan ada gunung tuh tidak bisa ini naiknya matahari kan tampak loh kalau kita di laut begitu matahari keluar kan nampak terbit loh nah, ini tuluk namanya naik ini tidak boleh kita sholat biar naik terus sampai kira-kira seukuran satu tumbak tiga meter lah menurut pandangan kita tinggi 3 meter baru kita sholat ini nggak boleh jadi pertama sesudah kita melakukan sholat subuh kedua ketika terbitnya atau naiknya matahari sampai tinggi berapa? 3 meter, kurang lebih 3 meter. Sudah dua. Hah? Satu, tumbak, 3 meter tumbak ketiga waktu matahari di tengah-tengah langit betul, namanya isti, istiwa. Nah, ini tidak boleh. Nomor empat, setelah kita melakukan sholat asar. Setelah kita melakukan sholat asar sudah Kelima ketika matahari terbenam tadi kalau kalau terbenam juga begitu terbenam. Sudah mati ter, terbenam sudah tidak boleh sholat biar terbenam terus. Nah setelah bentuk matahari habis nggak ada baru pun Nah kenapa? Tadi saya katakan ini adalah peraturan syariat di antara sabab-musababnya dilarang oleh Nabi Muhammad SAW karena waktu-waktu itu sangat diperhatikan oleh setan setan bersujud kepada matahari nah, ini diantaranya nah ini diantara yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW tapi saya ulangi lagi semua amal perbuatan dalam syariat kita ngerti mak maksudnya, tujuannya, artinya hikmahnya maksudnya atau tidak tentu kita jalankan emosinya. Ah, tapi toh tetap kita mempelajari bagaimana. Ada hadis kebetulan, ada hadis Nabi mengatakan jangan waktu-waktu ini karena waktu-waktu itu adalah sholat eh, setan sedang bersujud pada matahari. Ah, adapun istiwa itu panas-panasnya neraka. Nah, di sini di antara asbab musab babnya kita angkat. Adapun sholat yang wajib, memang wajib. Waktu apa saja kita jalankan, karena memang wajib. Kita belum melakukan wajib, jalankan walaupun waktu apa. Atau sholat yang mempunyai sabab terdahulu. Karena sudah ada sebabnya waktu apa saja kita sholat. Bagaimana? Anggap kita sekarang sudah sholat asar di rumah. Sudah sholat jam 5 masuk masjid. Masuk masjid kita tetap sunnah sholat tahiyatul masjid. Loh, kenapa kok dari dilarang? Karena saudara mendahului sebabnya. Apa sebabnya? Masuk masjid. Nah, karena sudah masuk masjid, setiap masuk masjid adakan sholat tahiyatul masjid. Nah, inilah diantaranya. Atau kebetulan ada orang meninggal dunia, dibawa ke masjid dilanggar kebetulan sudah orang sholat asal datang ini pak ada orang mati salati ya kita salati kenapa karena kebetulan ada orang mati kita salati Nah ini di antaranya. Jadi yang dilarang hanya dua tadi asbab musabab demikian itulah. Lalu ketika orang cocok dari istilahnya, ini dilarang oleh syariat. Mana-mana perbuatan yang merusak anggota badan, yang merusak keutuhan tubuh badan manusia, itu ada diharamkan malah dilaknatkan la'anallahul wasi wal mustausi dilaknatkan oleh Allah orang yang cocok dan yang dicocok yang yang nyo, yang, yang nyocok yang, <laughs> yang nyocok yang dan di yang di yang di cocok ini diharamkan memang secara biasa seakal saja saudara secara perasaan saudara kita lihat orang begitu kan tidak baik tuh tangannya dicocok cocok cocok begini kasih apa celak atau apa hitam gitu lantas jadi hitam apa saya rasa dulu dulu ya banyak orang cocok itu kan orang anu orang tahanan loh. iya biasa cocok buangan biar nggak hilang oh, biar apa nggak lari kan begitu itu ada itu jadi yang Islam nggak boleh kan apalagi sekarang digambar macam-macam lah begitu nah Islam melarang hal ini tidak boleh karena itu merusak Bagaimana badan sudah baik halus begini dirusak. Yughayiruna khalqallah. Itu namanya yughayiruna khalqallah. Jadi merusak makhluk Allah. Jadi merusak ini tidak boleh. Istilah merusak kita harus perbaiki jaga kesehatannya. Jangan lain lah. Kadang-kadang bisa berbahaya atau cocok cocok ini ada infeksi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini dilarang oleh syariat dilaknatkan lagi. Sekarang tanya, Nah kalau sudah terjadi bagaimana terlanjur alias kadung? Bagaimana? Ya sudah, bagaimana? Apa bisa dibersihkan? Umpama katanya ada obatnya. Katanya ini orangnya ahli. Ya bisa, entah bagaimana caranya bisa hilang. Apa betul, apa tidak. Kalau memang ada, ya coba-coba. Kalau enggak, ya sudah, bagaimana? Udah takdir. <laughs> bagaimana? Sudah di, ya, mau bilang apa sekarang? Wis kadung istilahnya. Nah ini lah masalahnya. Tahu, sudah darurat, tidak bisa sekarang. Akan kita jawab bagaimana? Perbaiki. Wudhu sah, wudhunya, sholatnya sudah insya Allah kita anggap sah. Ini darurat, karena darurat atau bagaimana? Umbai kita, wah sampai cocok, nggak sah wudhunya. Selamanya nggak sholat ini. <laughs> ada, ya kenapa? Oh, ada cocok, belum hilang tuh. Katanya dulu jawab, tidak boleh. Tidak begitu, sampai sholat, saya wudhu. Bagaimana? Insya Allah sah karena sudah kadung darurat yang belum jangan <laughs> yang belum jangan nah ini masalahnya nah sudah jadi kamu kemudian yang keempat orang mengambil kreditan barang kredit uang dan sebagainya semua itu boleh asal tidak ada riba nah, Allah melarang wa halal bai'a waharam riba mana-mana urusan yang ada riba itu tentu tidak boleh dilarang oleh syariat Nah, maka syariat mengatur hak yang lurus dan yang jujur. Jadi boleh saja ambil kredit dan sebagainya asal tidak ada unsur riba. Nah, di sini dilarang sangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang makan riba itu yang diancam oleh Allah. Apa kata Allah dalam Quran? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatus syaitanu minal mas orang yang alim makariba itu besok dari kubur tidak keluar kecuali semacam orang yang kena setan, digantung setan. Istilah kita di sini kesurupan. <laughs> Istilahnya apa? Kesurupan kan ada istilah kesurupan. Nah itu orang sudah kesurupan, oh, gila. Ini belum neraka itu. Alladzina ya'kulur riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Jadi kita dan di dididik segala jurusan yang bersih. Kalau kita pelajari betul-betul ya, sistem riba itu sistem Yahudi. Coba lihat perekonomian dunia. belajar pelajari betul-betul sistem zaman itu dilarang zaman Nabi Muhammad SAW itu mereka ahli. Nah ini Islam ada jalan yang baik-baiknya. Sudah saya contohkan ini penting sekali. Saya contohkan begini, perkembangan keuangan dalam Islam ini penting sekali saya contohkan. Ada istilah kirot. Ini banyak teman teman kita tidak mempelajari. Ini perlu dipelajari Bagaimana kirot itu? Kirot itu begini, anggap saya punya modal 500 ribu. Antara saya lihat ada lima orang ini, ah, pemuda lima ini wahli ekonomi, pandai sudah. Cuma modal tidak ada. Saya panggil, mau sampean modal. Saya punya 500 ribu, setengah juta. 100-100 nanti mau, buat modal. Bagaimana caranya? Pers, uh, keuntungannya bagi persentase saya katakan pertanyaan kata enggak, saya katakan sudah sampean saya kasih 25 persen saya 75 persen saya mau uang sini bisa bisa jawab oh tidak pak kurang nah, gimana mau runding runding runding runding jadi lima puluh. 50 50 sudah 50 50 sudah ini modal dari saya sampai terserah merdeka jalankan saya dagang apa sesukanya keuntungan 50 50 puluh. Ah, ijab kabulnya istilah ini yang penting apanya ijab kabulnya ada akadnya istilahnya akad sudah menjadi bahasa kita ijab kabul ya ijab kabulnya ijab kabulnya ini namanya kirab isal kirab ini 100 ribu saya kirakan pada Pak Sampean sudah Ahmad, Ahmad, Ahmad ini saya kirakan pada Sampean sudah keuntungan 50% dengan ketentuan ada cara-caranya tidak boleh ditekan dia merdeka kula apa terserah dan tidak terbatas waktu boleh sewaktu-waktu buyar ya boleh kalau ada keuntungan 50% 50% kalau ada kerugian kerugian ditutup oleh keuntungan kalau rugi terus cepat laporan pada yang punya uang bagaimana jalan saya kulak jagung jatuh kulak ini jatuh bagaimana nah, dipikir lah kalau gini banyak tidak tidak tidak jodoh nasib ini <laughs> balik nasib tadi nah, sudah burung gak jadi nah, tapi boleh nggak apa-apa Ah, kalau melanggar uang digasak ini adalah tanggung jawab. Ah, ini namanya kirot. Jadi yang punya uang, uangnya jalan, yang tidak punya modal bisa dapat modal, maju perekonomian. Dan bisa memperbaiki nasib gitu, rumah tangga, perdagangan, dan sebagainya bisa jalan. Jadi yang tidak punya modal, apa boroknya satu? Amanat. Boroknya apa? Amanat. Ah, cari amanat ini nanti. Boroknya jujur. Jadi umpamanya orang punya uang berapa juta, gampang kasih sana. Jalannya begitu. Halal dan barokah ada jalan syariat. Nah ini. Tapi kalau orang mengatakan ini pak, sampai saya utangi 100 ribu, tapi saya balik kepada saya 125 ribu, eh, enggak boleh. Nah ini masalahnya. Nah, jadi perlu nanti dalam pengajian jelaskan ini untuk kemajuan perekonomian saudara-saudara yang cukup cakap dan punya modal jalan Wah, bisa memperbaiki keadaan perekonomian kalau perekonomian sudah jalan baik rumah tangga enak tuh penghidupan tenang ibadat tentrem dan halal dengan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Pokok di mana saja saya katakan tadi di mana kita tidak nyinggung bank, tidak nyinggung toko, tidak perseorangan. Pokok di mana saja yang ada ribanya yang dilarang oleh syariat yang tetap haram, yang tidak ya ti, tidak. Nah, ini masalahnya. Jadi di mana saja walaupun sama konco bikin. Ya. Jamnya sudah. Nah, satu. lagi yang pertanyaan bagaimanakah sebenarnya ya, ya. uang ya eh pokok dadar itu iya bagaimanakah sebenarnya bunyi atau kelengkapan hadis tentang perpecahan umat Nasrani, Yahudi, dan umat Islam menjadi 73 golongan dan yang selamat hanya satu yakni golongan Abi Sunnah wal itu ada beberapa lafad Nabi Muhammad SAW bersabda iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah wa iftaraqatil nasara ala thintaini wa sab'ina firqah wa sataftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqah kulwa finnar illa wahidatun wa hiya alaihi wa ashabi itu bunyinya <laughs> jadi bunyinya itu. nah, jadi orang-orang Yahudi itu pecah 71 orang Rasul pecah 72 orang Islam akan pecah 73 semua ada neraka illa wahid satu mana yang satu kata Nabi ma'ana wa ashabi yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan sahab sahabat-sahabatnya ini jalan memang benar itu satu hak satu ini sudah nah ini istilahnya ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya Sebab akhir zaman ada ngaku al-sunnah jamaah tidak sebenarnya loh. Kalau ngaku kan gampang saja. Sampai apa? Wih, aku al-sunnah jamaah, sholat enggak. <laughs> ya, bagaimana? <laughs> nah itulah jadi kita harus kembali kepada ilmunya. Nah, itu tidak boleh lihat, anu, lihat kembali kepada ilmunya. Ma'ana alaihi wa ashabi. sudah malam jamnya sudah setelah sebelas sudah Demikian para jemaah majelis taklim yang saya hormati untuk pertanyaan yang belum dijawab sekali lagi eh, kami kita dapat kerjakannya pada kesempatan yang akan datang eh, untuk selanjutnya kurang dan lebihnya dalam pelaksanaan pengajian ini atas nama Sohib Bukit kami mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada yang terhormat Pak Wali Starombono eh, terima kasih atas kehadirannya dan kemudian saya kira sudah cukup waktunya untuk bacaan doa serta penutupan sekali kami silakan salam <coughs> jadi sebelum pembacaan doa tadi ada yang minta barakah fatihah karena yang sakit dan sebagainya maka semoga yang sakit mendapatkan sehat afiat dan selamat dan lain-lain pun juga mendapatkan keriduan Allah SWT Al-Fatihah Al-Fatihah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اجرنا من ضرر واغننا من بطر اللهم اجرنا من ابتلاء واغننا من ابتلاء اللهم ارزقنا من عقول أغفرها من أذان اصفاها من عمل أزكاها ومن أخلاق أطيبها من أرزق زلها من عافية أكملها من الدنيا خيرها من أخذ نعمها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا شر الفتن والمحن والبليات ما ظهر منها وما بطن اللهم اكفنا شر الظالمين والحاسدين والمؤمنين والمسلمين الكافرين بما شئت وكفى إنك على شيء اللهم انفعنا بما علمتنا استعمل بما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا استعمل بما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا استعمل بما ينفعنا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا فيما رزقتنا اللهم ارزقنا والحاضرين واهلنا واولادنا وذرياتنا واسم اجمعين ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا ومالا كثيرا وفيرا ورزقا حلالا طيبا وعمرا طويلا مباركا في طاعتك يا الله مع الصحة والسلامة والعافية والقوة والمتانة والنصر بين القوم الكافرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا مقبولا معصوما وعملا مقبولا وسعيا مشكورا واجعلنا جهة المنصورة لمن لمن منصورا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الرحيم واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسألك العفو والعافيه والمعافاه دائما في الدين واليوم الاخر برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين والمغضوب عليهم ولا الضالين